Kita lanjutkan kitab Fiqhul Qulub yaitu fikih tentang hati. Masih membahas tentang pengaruh Asmaul Husna nama-nama Allah yang baik terhadap hati dan diri kita. <clears throat> Nama Allah berikutnya itu Al-Wasi' yang maha luas. Apa pengaruhnya terhadap hati? Sesungguhnya, ya ketika hati beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, maha luas ilmunya, maha luas dan ya sifat-sifat Allah meluasi segala sesuatu. Ini akan menyebabkan pengaruh yang dahsyat di dalam hati. Apa itu? yaitu yang pertama akan menimbulkan berharap akan rahmat dan kasih sayangnya karena ia tahu bahwasanya Robnya luas rahmatnya Robnya maha luas ilmunya maka ini akan menimbulkan ya rasa waspada jangan sampai ia melakukan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan itu tidak ia tidak suka untuk melihatnya kelak pada hari kiamat luas dia Allah Subhanahu wa taala ya ya kekuasaannya menyebabkan menimbulkan rasa takut di hati kita. Yang jelas ketika kita beriman kepada nama ini, ini akan berpengaruh yang sangat dahsyat di dalam hati kita. Al-Wasi' yang maha luas. <clears throat> Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Fa'inama tuwallu fasama wajhullah Kemana saja kalian berhak menghadap, di sanalah wajah Allah. Inna Allah wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 73. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Katakanlah sesungguhnya karunia itu adalah di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan sesung dan Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha mengetahui. Allah tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala al wasi'ul karim adalah yang maha luas lagi maha karim. Apa itu al-karim? Itu yang yang telah kita sebutkan ya, maha dermawan. Alladzi wasi'a khalqahu kulluhum ya wasi'a khalquhu kulluhum bil kifayati wal ihsan diwasi akal kau yang meluasi ciptaannya seluruhnya dengan al-kifayah ya kecukupan wal ihsan dan perbuatan ihsannya ya di mana Allah Subhanahu wa taala <clears throat> memberikan semua makhluk-makhluknya maslahat-maslahat yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut sampai sekecil-kecilnya makhluk ya berupa bakteri, protozoa dan yang lainnya makhluk-makhluk yang sangat kecil Allah Subhanahu wa taala cukupkan mereka dengan rezekinya. <clears throat> Al-ghani alladhi wasi'a ghinahu mufaqirun ya mufaqir mafaqir ibadihi. Allah yang maha kaya yang sangat luas kekayaannya. Di mana kekayaan Allah Subhanahu wa taala ya meluasi semua kebutuhan hamba-hambanya. Ya Allah Subhanahu wa taala dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai detik ini dan akan terus berlanjut <clears throat> tak pernah berhenti memberikan ya pemberian-pemberian kepada makhluknya ya sampai detik ini setiap manusia diberikan nikmat berapa ribu bahkan berjuta-juta nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini Allah memberikan kepada setiap makhluk ya pemberian dan rejeki-rejekinya tak pernah ada habis-habisnya sungguh sangat luas kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala الرزاق الذي وسع رزقه جميع خلقه واسع الفضل wal ihsan wasi'ul fadli wal ihsani wal in'am <clears throat> dia Allah yang maha memberikan rezeki yang rezekinya itu meluasi segala seluruh makhluknya di mana karunia-Nya, ihsannya, kenikmatannya meluasi segala sesuatu. Semua itu adalah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas kepada hamba-hambanya. وهو سبحانه الواسع العليم الذي وسع علمه كل شيء Allah ya adalah الواسع العليم yang maha luas lagi maha mengetahui yang ilmu Allah meluasi segala sesuatu adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah tidak ada semua di bawah pengawasan Allah semua ya se, apa sesuatu yang terjadi di dalam bumi sana pun Allah tahu. Wa ma warokatin, min waraqatin ya tidak pula apa namanya daun yang jatuh di hutan belantara sana kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Maka ilmu Allah meluasi segala sesuatu wa ahata bi kulli syai'in ilma. Fala yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, ilmu Allah mencakup segala sesuatu tidak tersembunyi atas Allah sedikit pun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya Allah berfirman, "Innama Allah, alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma." Sesungguhnya ilah kalian hanyalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maka Dia meluasi segala sesuatu dengan ilmunya. Subhanallah. Allah juga berfirman <clears throat> menceritakan tentang doa malaikat pemikul arsh. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, ilmu dan rahmatmu meluasi segala sesuatu. Faghfir, maka ampunilah lilladina tabu untuk orang-orang yang bertaubat itu. Wattaba'u sabilaka dan mengikuti jalanmu. Waqihim al jahim dan pelihara mereka dari adab api neraka. Ini adalah merupakan doa yang luar biasa. Doa yang diucapkan oleh malaikat pemikul arash. Pemikul arash ini subhanallah ya makhluk atau malaikat yang sangat besar dan paling besar Allah ciptakan. Yang Rasulullah kabarkan bahwa jarak antara daging telinganya sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Masya Allah. Ternyata doa mereka adalah Wahai Rob kami, ilmu dan rahmatmu mencakup segala sesuatu. Maka ampunilah ya orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu dan peliharalah dari adab api neraka. Maka dia Allah wasi'ul maghfirah. Allah maha luas ampunannya. Fayaghfir likulli man taba wa anab. Pasti Allah berikan taubat setiap orang yang mau bertaubat dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma balagat dunubu wa khataya. Sebanyak apapun dosanya Allah tidak peduli. Selama dia bertaubat, selama dia kembali kepada Allah, Allah pasti akan terima taubatnya. Allah berfirman, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sesungguhnya Rabbmu luas ampunannya. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum dia yang lebih tahu tentang diri kalian. Ya di mana Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi ini dan ketika kalian ya berupa janin dalam perut-perut ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman Maka janganlah kalian merekomendasi diri kalian sendiri karena dia yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Maka Allah luas ampunannya ya akhi. Fasubhanah. Fasubhanah wasi'al alim wasi'al rahmah wasi'al maghfirah wasi'al fadl wasi'al ata maha suci Allah yang ilmunya sangat luas sekali rahmatnya meluasi segala sesuatu yang sangat luas ampunannya luas karunia dan luas luas pemberiannya الذي خلقه كلهم يتقلبون فيما ما لا يحصى من النعم فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويهدي ويضل Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kepada hamba-hambanya nikmatnya maka seluruh ya makhluknya berada di dalam limpahan karunia dan rezekinya dia Allah yang memberi Allah juga yang mencegah Allah yang merendahkan suatu kaum Allah juga yang mengangkat derajat suatu kaum Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan Allah yang memberi hidayah dan Allah pula yang berikan ya kesesatan atau menyesatkan akibat perbuatan si hamba itu sendiri. ilmihi alladhi wasi'a kulla syai. Tentu semua dengan ilmunya, akhi. Ilmu Allah, ia mencakup segala sesuatu. Sedangkan ilmu kita sangat terbatas. Maka kewajiban kita adalah kita jangan sok tahu. Iya. Kita terkadang seringkali suudzon kepada Allah tentang perbuatan Allah terhadap diri kita. Kita terkadang menganggap perbuatan Allah itu ya menurut kita tidak adil masa misalnya menurut ya, ilmu kita yang sangat terbatas kenapa kok Allah berbuat begini dan begitu seorang hamba yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas ya ilmunya dia tidak akan pernah bertanya seperti itu justru ia tunduk ia patuh dan bahwasannya semua yang Allah perbuat tak lepas dari ilmunya yang sangat luar biasa ia tuduh ya akalnya ia tuduh pemahamannya yang dangkal sehingga pada waktu itu ia menjadi hamba yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala ya akhir Islam azakumullah wa iyakum Subhana al azamah wal mulki Wa sultan Maha suci Allah yang luas keagungannya, luas kerajaannya. Allah berfirman, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi kursi Allah meluasi langit dan bumi yang sebutkan dalam hadis tidaklah langit yang tujuh bumi yang tujuh dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti halqah seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang Masya Allah betapa luasnya kursi Allah dan ternyata kursi Allah dibandingkan dengan arash Allah itu pun juga seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang subhanallah maha luas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maha luas kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Kita lanjutkan uh, nama selanjutnya yaitu Al-Majid. Apa itu Al-Majid? Al-Majid mempunyai makna yang maha agung, maha besar. yang memiliki kemuliaan. Itu Al-Majid dan pengaruhnya terhadap hati pun luar biasa ya akhi. Kenapa? Karena ketika hati mengetahui bahwa penciptanya majid, ya, maha mulia, lagi maha agung dan maha besar. Keagungan dan kebesarannya tidak ada yang bisa menandinginya. Maka menyebabkan hati itu takut dan tunduk kepadanya. Hati itu menyebabkan ya dia akan patuh terhadap perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Demikian pula hati akan hanya tawakal kepadanya karena ia tahu dia satu-satunya Rob yang maha agung lagi maha besar. Ya manusia sebesar apapun tak akan pernah sebesar gunung. Manusia sehebat apapun tak akan pernah sehebat ya akhal Islam azakumullah ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Maka dari itulah ya pada waktu itulah seorang hamba menjadi tawadu. Hatinya menjadi tawadu, tidak pernah merasa dirinya sombong, tidak menjadi hatinya itu menjadi ujub karena kebesaran hanya milik Allah kemuliaan hanya milik Allah maka ya ketika hati beriman bahwasanya Allah mempunyai nama Al-Majid maka hati itu menjadi hati yang bening dari kesombongan Allah tabaraka wa taala huwal majid <clears throat> Allah subhanahu wa taala adalah namanya al-majid ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Hud ayat 73. Allah berfirman rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Rahmat Allah dan keberkahannya atas kalian wahai ahlul bait. Sesungguhnya dia Allah maha terpuji lagi maha majid yang lagi maha mulia, maha besar dan maha agung. Ya, artinya bahwasannya pujian hanya milik Allah. Kalau bukan karena Allah yang memuliakan kalian wahai ahlil bait, kalian tidak akan terpuji, maka pujilah Allah. Demikian pula kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya milik Allah. Allah lah yang menjadikan kalian wahai ahlul bait ya menjadi mulia di hadapan manusia dan mewajibkan manusia untuk memuliakan kalian. Maka muliakan muliakanlah Allah, muliakan syariatnya. Ikhwatul Islam azakumullah wa ayyakum. <clears throat> Maka Allah Al-Majid, ay al Kabir Al Azim, Zul Majdi wal Kibriyai wal Azamati wal Jalal. Artinya yang maha besar, lagi maha agung, yang memiliki kebesaran, ya. Demikian pula keagungan dan kemuliaan. Alladhi huwa a'zamu alam min kulli syai wa akbar min kulli syai. Yang lebih agung dari segala sesuatu. Lebih besar dari segala sesuatu. Asyarifu fi dhatih yang mulia pada zatnya alladhi lahul majdu kulluhu yang milik Allah lah semua kemuliaan likathrati asma'ihi wa sifatihi wa si'ata wa wasi'atiha wa 'azamatiha ya karena betapa banyak nama dan sifat Allah betapa luas dan agungnya Allah Subhanahu wa taala betapa sempurna perbuatannya dan betapa banyak kebaikan yang Allah turunkan kepada hambanya itu adalah merupakan ya akal Islam ya makna-makna daripada al-majid ya yeah. وهو سبحانه المجيد <clears throat> الذي له التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه maka Allah Al-Majid yang milik Allah lah pengagungan dan penghormatan di hati-hati para wali dan orang-orang yang dipilih oleh Allah karena wali-wali Allah adalah yang mengagungkan Allah iya orang yang mengagungkan Allah dia akan agung di hadapan manusia Orang yang memuliakan Allah dia akan mulia di hadapan manusia. Karena sesungguhnya keagungan milik Allah. Maka orang yang mengagungkan Allah, manusia akan mengagungkan dia. Iya, siapa yang memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan, manusia pun akan memuliakan dia. Allah yang menjadikan dia mulia, Allah yang menjadikan dia terhina. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. قد telat امتلأت min ta'zimihi wa وإجلاله di mana hati para wali Allah, hati orang-orang yang beriman dan bertakwa dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah. Ya. Wal khudu' lahu wa tadhallul li kibriya'ih. Hati mereka dipenuhi dengan ketundukan dan penghinaan ya terhadap kekuasaan Allah dan kebesarannya. Alladzi tumajjad bi fi bi fi'alihi wa majjadahu khalquhu ya li'azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi yang Allah diagungkan dengan perbuatannya dan makhluknya pun mengagungkan dan membesarkan ya karena keagungan kemuliaan dan kebesarannya itulah al-majid ya akhul islam azakumullah wa iyakum maka Allah al-majid fi jami'i af'alihi wa aqwalihi maka Allah al-majid maha mulia dalam semua perbuatan dan ucapannya Al-Jamil fi dhati wa asmati wa asma'i wa sifati wa af'ali. Allah yang maha indah di dalam zatnya, namanya, dan sifat serta perbuatannya. Yang senantiasa pemberian Allah tak pernah ada henti-hentinya. Yang tak mungkin di, bisa dihitung nikmat-nikmatnya tersebut. Karena dia Allah itu hamidun majid. Dia maha terpuji lagi maha mulia. Maha besar lagi maha agung ya akhul Islam. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyakum. <clears throat> Allah menamai Al-Qur'an dengan Al-Majid juga. Allah mengatakan Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Qur'an yang Majid. Artinya Quran yang sangat mulia dan agung ini yang harus diagungkan oleh setiap hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Maka pengagungan ya seorang hamba terhadap Al-Quran adalah dengan cara apa? yang senantiasa mentadaburinya, menghormatinya, tidak meletakkan Al-Quran di bawah, tak membiarkan Al-Quran dihinakan. Ya, ia muliakan Al-Quranul Karim dengan hatinya, sehingga ia senantiasa ia rindu untuk membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa min majdil Quran wa syarafi wa azamati annahu la yumkin lil jinn wal ins an ya'tu bimithlihi bal bisuratin min di antara keagungan Al-Qur'an bahwa siapapun dari manusia ataupun jin tidak ada yang mampu untuk membuat yang sama dengan Al-Qur'an atau bahkan satu surat dengan Al-Qur'an atau satu ayat dari Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 88, "Qul la in ijtama'atil ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا katakanlah kalaulah jin dan manusia bersatu padu untuk membuat yang seperti Al-Quran ini mereka tidak akan mampu melakukannya walaupun sebagian mereka membantu satu sama lainnya memang sampai detik ini tidak ada manusia yang mampu membuat Al-Quran tidak ada yang mampu ya, membuat yes, apa namanya seperti indah keindahan Al-Quran bagaimana akan mampu manusia tidak tahu yang gaib sementara dalam Al-Quran menyebutkan tentang berita orang-orang terdahulu demikian pula berita apa yang akan terjadi di masa depan di dalam Al-Quran terdapat padanya cerita tentang surga dan neraka di dalam Al-Quran juga ya akhwan Islam terdapat banyak hukum-hukum yang bermanfaat bagi manusia di dalam Al-Quran pun juga menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang maha mulia. Bagaimana manusia akan bisa membuatnya? Manusia lemah, lemah. Makanya Al-Quran itu majid. Ya, agung, mulia. Tak akan ada yang bisa mengalahkan keagungan Al-Quran. Karena ia berasal dari Allah pencipta segala sesuatu yang maha majid, yang maha agung dan maha mulia. Ya. Nah, inilah ya akhi, ya nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita perdalam dan kita renungkan insyaallah itu akan bermanfaat untuk hati kita untuk memperbaiki hati kita siapa saja yang merenungi nama-nama Allah dan dia berhasil ia mengambil di sana manfaat-manfaat demikian pula rahasia-rahasia dari nama-nama Allah pasti dia akan menjadi hamba yang bahagia Allahu a'lam nah Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang Anda sampaikan saat di kesempatan pagi hari ini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wasi dan juga Al-Majid dan khotol Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk selanjutnya kami ajak Anda semua untuk bersoal jawab dan bagi Anda yang bertanya Anda bisa bertanya melalui pesan singkat ataupun secara langsung. Untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819 896543 dan bagi Anda yang bertanya melalui secara langsung melalui telepon, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 Nah, kita akan angkat pertanyaan yang pertama melalui via telepon. Ya. Tip. Baik, masih terputus. Kami akan angkat pertanyaan melalui telepon kembali. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Firdiana di situ Bundo. Ibu Siti di situ Bundo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fik barak. Um, ini anak mau tanya Ustaz. Hmm. Uh, yang ada di Al-Quran mengatakan seperti ini uh, ayat Allah gitu uh, eh, janganlah jual Allah dengan harga Uh, itu maksud yang dengan harga itu bagaimana Ustaz? Dan janganlah merubah keputusan Allah atau menolak keputusan Allah kan gitu ya Ustaz ya. Hmm. Eh, Ibu mohon maaf keputusan agak, Allah agak... yang dimaksud keputusan Allah itu yang bagaimana Ustaz? Nah. Di dalam ayat apa Bu? Ya, ya. Di dalam ayat apa? Dalam surat apa? Dalam ayat apa? Surat apa ya, Yang tentang masalah apa ya, Bu ya? Eh, lupa ini suratnya gitu. Cuma janganlah men, janganlah menjual ayat Allah dengan harga murah gitu, mm -hmm. hmm. Baik. Eh, dan kedua, janganlah menolak keputusan Allah apa yang Allah telah turunkan gitu Ustaz. Itu bagaimana yang dimaksud ayat ini dalam Al-Qur'an? Mohon Ya. Baik, terima kasih Ibu Siti. Jazakallahu khairan. Ya, silakan ya. Terima kasih kepada Ibu yang ada di situ Bondo, ya. Yang dimaksud dengan jangan kalian menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Yaitu seseorang, ya, menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ia mengganti ayat-ayat Allah yang mulia dengan harga yang murah. Iya. Di antaranya adalah ketika dia ya apa namanya ketika ahli kitab mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendapatkan kekayaan. Mereka berani untuk merubah-rubah nama Allah Subhanahu wa Taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk keuntungan mereka. Maka yang seperti ini termasuk adalah ya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah sehingga mereka tidak mengagungkan ayat-ayat Allah mereka <clears throat> begitu murahnya ya ayat-ayat Allah di hati mereka sehingga ayat-ayat Allah itu mereka apa namanya rubah-rubah demi apa namanya keuntungan mereka demi hawa nafsu mereka maka ini jelas perbuatan yang tercela sebagian ulama ada yang berpendapat dari maksud ayat ini adalah janganlah kalian mengambil upah daripada mengajarkan ayat-ayat Allah. Namun pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa demikian? Karena bertabrakan dengan yang pertama dengan hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW sabda inna haqqa ma'akhattum alai ajra kitabullah sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitabullah ya hadis ini walaupun ya uh, sebab urutnya tentang rukyah, tapi ini adalah lafaznya umum dan yang dianggap adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Maka Nabi mengatakan yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitab Allah. Maka penafsiran tadi jelas bertabrakan dengan hadis tersebut. <clears throat> Jadi yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah itu seperti yang dilakukan oleh Bani Israel ya mereka ya menyembunyikan ayat-ayat Allah ya demi untuk kepentingan orang kaya bahkan mereka berani merubah-rubah ayat Allah ya, demi untuk ke keuntungan dunia maka demikian pula kalau kaum muslimin misalnya seorang kiai ya dia putar balikan ayat-ayat Al-Quran ya untuk membela kebatilan seperti yang dilakukan orang-orang liberal ya mereka mencabut ayat kemudian mereka pahami sendiri demi untuk membela ya kesesatan seperti mereka mengatakan katanya Al-Quran surat Al-Baqarah 62 mendukung plural bahwa semua agama sama padahal tidak ada satupun apa namanya eh, para ulama yang berpendapat demikian kenapa mereka perlu untuk menafsirkan seenak daripada ayat tersebut karena mereka dibayar ya dengan harga ya demi untuk melariskan kebatilan maka ini namanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang mulah naudzubillah nasallallahu salamata wal afiyah adapun yang kedua <coughs> yaitu jangan menolak keputusan Allah apa maksudnya semua keputusan Allah berupa syariatnya berupa keputusan Allah Subhanahu wa taala ya eh, perintah-perintahnya larangan-larangannya maka yang sifatnya itu perintah, kita jangan tolak. Kewajiban kita sami'na wa apa'na. Demikian pula larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Iya. Adapun yang dimaksud, apakah dimaksud jangan menolak keputusan artinya takdirnya. Takdir yang baik itu adalah perkara yang kita harapkan tentunya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah ya dan berlindung dari takdir yang buruk. Maka ketika ya eh, kita jatuh kepada maksiat, tidak boleh kita katakan saya ridho dengan keputusan Allah berbuat maksiat, saya berbuat maksiat lah. Seorang hamba tidak boleh ridho dirinya berbuat maksiat kepada Allah, karena itu takdir yang buruk. Ya kewajiban dia lari untuk mencari takdir yang baik, karena Allah telah memberikan kemampuan pada manusia juga. Nah, ini ibu ya, Allah alam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz Demikianlah jawabannya untuk Ibu Siti di Bundo Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah dijelaskan dan dijawab oleh Ustaz. Tapi khotbah Islam azan ya Allah wa yakum masih kami angkat pertanyaan melalui via telepon yang berikutnya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Mudar di Sulawesi Selatan. Pak Mudar dari Sulawesi Selatan. Silakan Pak Mudar. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Hmm. Mungkin agak melenceng sedikit dari jualan ini. Eh, saya mau bertanya masalah untuk tilawah mm dalam salat subuh. mm Apakah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? pertama dikhususkan di eh, Jumat. Ya, cukup Pak ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Afwan. Ya. Karena saya ragu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Disebutkan dalam hadis yang sahih Bapak dirikan oleh Abu Daud sehingga saya Imam Ahmad juga bahwa Rasulullah SAW apabila di subuh hari Jumat di rakaat pertama membaca uh, ayat as sajidah surat as sajidah dan di rakaat yang kedua membaca hal ata alal insan. Namun yang harus diperhatikan di sini, ya kata Al Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, Rasulullah SAW membaca surat As-Sajdah bukan tujuannya untuk sujud tilawah. Tidak, tapi memang Rasulullah mensunahkan. Maka kalau misalnya ada orang yang mengganti atau menjadikan surat as-sajdah menjadi dua rakaat dan tidak membaca hatal atau alat insan di rakaat yang kedua ini berarti mengada-ngada ini berarti menyelisih sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam maka dari itu Bapak ya <clears throat> bahwa tidak disunahkan kita untuk membaca di Jumat atau di apa namanya di, di sholat subuh untuk membaca ayat-ayat sajadah, tidak. Yang disunahkan adalah di hari di pagi hari-hari Jumat di sholat subuh, sholat sujud yang pertama apa surat terkait yang pertama membaca surat as-sajdah. Dan tentunya ketika melewati ayat-ayat sajadah, ayat sujud tilawah, maka kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Nah ini Bapak, ini yang yang harus kita pahami ya, bahwa tujuannya bukan untuk sujud tilawah sama sekali. Tapi memang Rasulullah mensyariatkan demikian. Yang kedua, bahwa imam ya, kapanpun sholat apapun, di saat ia atau siapapun yang sedang membaca Al-Quran dalam sholat, lalu ia melewati ayat sajdah, maka tetap disyariatkan ia untuk sujud tilawah. Ya, Apabila ia membaca tersebut kebetulan memang melewati ya ayat sajdah maka pada waktu itu Bapak, pada waktu itu dia disyariatkan untuk sujud tilawah. Ini untuk imam atau bagi orang yang sholat sendirian. Adapun makmum tentu menunggu keputusan imam. Kalau imamnya sujud, kita ikut sujud. Kalau ternyata imamnya tidak sujud, maka kita tidak boleh sujud. Allahu a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz Demikian jawaban untuk Bapak di Sulawesi Selatan Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan jelas apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tapi kata Islam azani Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui via SMS. Satu pertanyaan dari ikhwan kita di eh, Tanjung Priok dengan Abu Fauzan. Saat beliau bertanya, bagaimana cara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dimana terkadang dia memahami itu lalu kemudian hati jadi tenang dan terkadang menjadi hambar. Lalu bagaimanakah agar hati ini tetap merasakan kenikmatan dalam memahami nama Allah dan tidak menjadi hamba dan lepas dari hati Ustaz. Silakan Ustaz memahami nama Allah tentu agar itu tidak menjadi hambar adalah yang pertama kita berusaha memahaminya dengan penuh hati rasa cinta dan keinginan yang kuat untuk memahaminya kenapa kehambaran itu terjadi di hati kita bisa jadi karena hati kita yang penuh dengan dosa bisa jadi karena apa namanya hati kita menginginkan yang lain dari itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, hati kita ini bagaikan bejana. Apabila dipenuhi oleh sesuatu, dia akan menolak yang lainnya. Di saat kita ya dipenuhi dengan keinginan mengetahui nama selain nama Allah dan lebih asyik ya daripada mempelajari nama Allah dia lebih asyik mempelajari nama manusia mempelajari nama tumbuhan dan yang lainnya akibatnya akhirnya dia menjadi hambar ketika ya memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka dari itu kehambaran tersebut ya berusaha untuk dia lawan segera dia istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya berusaha dia ya ketika apa namanya memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, dengan penuh rasa semangat. ya kan ini ber, sebetulnya mengikuti rasa cinta. Semakin seorang hamba cinta kepada Allah, dia akan semakin cinta untuk mendalami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin kurang rasa cinta dia kepada Allah, semakin dia kurang semangat. Bahkan terasa hambar ketika membaca apa memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu kita dapati di hati kita, segera istighfar. Segera kita minta ampun kepada Allah. Segera kita ya mohon kepada Allah kekuatan untuk senantiasa bisa memahami ayat nama-nama Allah dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Hati kita hambar ketika mendengar nama Allah Al-Karim yang Maha Mulia. Padahal ya selama ini siapa yang memberikan kemuliaan kepada dirinya, Demikian pula siapa yang memiliki kemuliaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia merasa hambar ketika dia mendengar ya nama Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Semasa Sementara ia tak pernah lepas dari kasih sayang Allah dan rahmatnya. Cobalah pikirkan, mengapa dia harus hambar ketika ia mengetahui tentang dan berusaha mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Nah, pada waktu itulah ya akhi azakallahu wa iyyakum. Ya, kita bisa mengetahui kadar keimanan kita. Ya, di saat kayak kehambaran itu menjadi semakin kuat dan kita pun tidak mau dan tidak peduli dengan nama-nama Allah. Kita lebih asyik dengan yang lain. Itulah berarti hati kita sudah dipenuhi oleh sesuatu yang lain. Makanya kata Rasulullah SAW, Inna fil ardi, ya, ania, inna lillahi fil ardi aniyah Allah memiliki bejana di muka bumi ini. Dan bejana Allah di muka bumi ini itu apa? Qulubul mukminin, hatinya kaum mukminin. Karena hati kaum mukminin adalah bejana Allah yang diisi dengan keimanan, ketakwaan. Tapi ketika ia diisi dengan hal-hal yang bukan iman, bukan takwa, dia akan berpaling dari iman dan takwa. Iya, ketika kita lebih asik main game, keasikan kita WhatsApp ngobrol ngalor ngidul, keasikan kita masalah-masalah yang sifatnya duniawi saja yang terkadang nggak ada manfaatnya untuk hidup kita, agama kita dan diri kita. Kita akan berpaling dari sesuatu yang lebih bermanfaat dari itu. Ya Allah musta'an wa tiklan. Namun Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Abu Fauzan di Priok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita senantiasa tunduk dan tenang dan terisi dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama kata Islam azan ya Allah wa yakum. Kami angkat satu pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat. Ustaz mohon dijelaskan. Apakah yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Bukankah Allah telah mulia, Ustaz? Seperti itu. Silakan Ustaz. Allah telah mulia walaupun manusia tidak memuliakan dirinya. Dan memuliakan Allah adalah dengan memuliakan syariatnya. Memuliakan Allah adalah dengan memuliakan ya firman-firmannya memuliakan Allah adalah dengan memuliakan para rasulnya memuliakan Allah adalah dengan memuliakan ya hamba-hambanya yang beriman memuliakan Allah adalah dengan memuliakan nama-nama dan sifatnya memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan memuliakan agamanya Allah maha mulia dan pasti akan tetap mulia walaupun semua manusia tak memuliakannya dan Allah tidak butuh pemuliaan manusia tapi manusia yang memuliakan Allah itu kebaikannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kalian berbuat baik, itu semua kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu untuk kamu juga, untuk kalian sendiri juga. Makanya <clears throat> Allah tidak butuh kepada pemuliaan hamba. Tapi hambalah yang butuh kepada pemuliaan kepada Allah. Karena dengan ia memuliakan Allah, hatinya akan dipenuhi keimanan. Orang yang tidak memuliakan Allah, dia tidak akan memuliakan agamanya. Orang yang tidak memuliakan Allah, dia tidak akan memuliakan syariatnya. Dia tidak akan memuliakan para rasulnya. Orang yang tidak memuliakan syariatnya, tidak memuliakan rasulnya, dia akan berpaling darinya. Itulah orang-orang yang sengsara ya akhi. Tapi orang yang memuliakan para rasul, dia akan memuliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Orang yang memuliakan Al-Quran, dia pasti akan memuliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah untuk kepentingan siapa? Diri kita sendiri. Karena kemuliaan itu adalah keimanan kita kepada Allah Rabbul Izzah. Sementara Allah tidak butuh kepada pemuliaan dari hambanya. Ya, Allah wa'ala. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya dan untuk selanjutnya azani Allahu ayyakum, kami akan angkat pertanyaan melalui telepon untuk yang berikutnya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Sena Ustaz di Pondok Kelapa. Ibu Sena di Pondok Kelapa, silakan. Ini mau tanyakan tentang surat Al-Mu'min ayat 11. Mm -hmm. Yang artinya mereka berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Mohon penjelasannya Pak Ustadz yang di yang dimaksud mati dua kali, hidup dua kali dan keluar dari neraka. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kematian Ustaz. yang pertama itu Ibu, ya sebelum kita ada. Ya, sebelum kita Allah cipta Allah ciptakan kita di dalam rahim ibu kita. Maka itu dikatakan kematian juga. Kematian yang kedua adalah setelah kita hidup loh kita meninggal dunia. Itu dua kali kematian. Kemudian ya, kehidupan yang pertama yaitu ketika kita telah keluar dari janin ibu apa dari rahim ibu kita. Kemudian kita hidup di dunia. Kemudian ke, kehidupan yang kedua adalah setelah kematian yang kedua, kita akan dihidupkan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan ya Allah, Engkau telah mematikan kami dua kali dan Engkau telah menghidupkan kami dua kali. Allahu a'lam. Nah. Nah, jazakallah khairan. Demikianlah jawaban untuk Ibu Sena di Jakarta. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Taib khotbah Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat melalui via, melalui telepon. Silakan. Ya. Uh, ya, silakan. Mau tanya Ustaz. Eh, baik Bapak mohon maaf untuk dikecilkan soal televisinya ataupun radionya Cukup Bapak menyimak melalui via telepon saja Pak Iya. Ya, terima kasih. Nah ini kalau kita baca Al-Quran hmm. itu kan diawali dengan ta'awud dan basmalah. Hmm. Nah, kemudian kalau kita membaca di dalam sholat, terutama setelah baca surat Al-Fatihah itu, hmm. kita membaca basmalah atau enggak Pak Ustaz? Terima kasih. Ya. Atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Membaca <clears throat> surat setelah membaca Al-Fatihah, apakah disyariatkan untuk membaca bismillah? Ta'ud. Iya. Ta'awud dan bismillah. Allah taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah. Maka Ayat ini menunjukkan bahwa ta'awudz itu cukup dibaca di awal. Ya, ketika kita hendak membaca Al-Quran. Maka Nabi SAW sebelum membaca Al-Fatihah mengucapkan a'udzu billahi sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafzihi. Adapun untuk suratnya setelah membaca Al-Fatihah beliau tidak mengucapkan itu karena mencukupkan dengan di awal. Nah, bagaimana dengan rakaat yang kedua, ketiga, dan keempat? Imam Syafi'i berpendapat tetap disyariatkan. Kenapa? Karena di setiap rakaat kita akan membaca Al-Quran. Sedangkan ayat mengatakan apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka bertawudlah dari godaan setan yang terkutuk. Allah. a'lam. Nah. nah Jazakallah khairan. Demikianlah jawaban untuk Bapak di yang pertanyaan tadi dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Ikhwanul Islam kami angkat kembali pertanyaan melalui via telepon, telepon yang berikutnya. Silakan. Iya, silakan. Eh, terputus. Kami angkat pertanyaan melalui melalui SMS Ustaz dari pendengar kita di Sumatera Utara. Beliau bertanya apakah yang dimaksud dengan penjelasan dari surat Al-Maun ayat keempat Ustaz? Surat Al-Maun أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين maka neraka wail buat orang yang sholat jangan berhenti di situ sebab kalau berhenti di situ bahaya celaka buat orang yang sholat tuh kan orang sholat aja celaka katanya akhirnya menjadi orang yang menjadi alasan buat tidak sholat tapi siapa yang sholat tapi celaka? Alladzinahum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Bagaimana lalainya? Lalainya adalah diantaranya dia tidak peduli dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Dia tidak memperhatikan rukun-rukunnya. Dia tidak tumak nina. Sholatnya sangat cepat. Ya, sementara orang yang tidak tumak nina tidak sah sholatnya Demikian pula orang yang mengakhirkannya sampai ya batas akhir waktu sholat. Maka yang seperti ini ya <clears throat> adalah termasuk lalai dari sholat. Oleh karena itulah ya orang-orang yang sholat tapi tidak memperhatikan hal-hal seperti ini, dia tetap diancam oleh Allah Fawaidul lil musalli. Yang neraka wail, wail itu adalah sebuah lembah dalam api neraka ya yang apabila gunung dimasukkan pada pasti akan hancur lebur kata Imam Qatada maka neraka wail celaka buat orang yang sholat siapa dia yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya dia tidak sungguh-sungguh menjaga sholat dia meremehkan masalah sholat dia seakan-akan tidak butuh kepada sholat ya dia seakan-akan menganggap sholat itu hanyalah beban saja yang memberatkan hidupnya maka celaka orang yang seperti itu ya akhi. Iya. Dan bahagia orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan hidupnya. Bahagia orang yang berusaha bersungguh-sungguh menjaga sholatnya. Karena kata Rasulullah awwalu ma yuhasabu bil abdu as salah Yang pertama kali dihisap dari amalan hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Apabila sholatnya buruk, maka buruk seluruh amalnya maka naudzubillah nasallallahu salamat wal ya kita berlindung kepada Allah dari meremehkan masalah solat ini ya akhi. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Bapak Sahatan di Sumatera Utara. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tidak lalai dalam salatnya. Khotbah Islam azani Allah wa iyakum. Kembali kami masih angkat pertanyaan melalui SMS dari pendengar kita Ustaz di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pak dari Mas Agus Molen beliau bertanya apakah ada satu amalan ya dari asmal usna untuk dapat melunasi untuk dapat melunasi hutang selain dari saya sudah ikhtiaran jualan apakah ada amalan tersebut atau atau ataukah ada doa untuk dapat supaya kita terhindar dan bisa melunasi hutang silakan Ustaz uh, pertama wajib kita yakini bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah maka apabila kita minta kepada Allah ya untuk bisa ditutup hutangnya, maka tidak mengapa kita bertawasul melalui nama Allah yang Maha memberikan rezeki. Maka kita berdoa ya Razak, urzukni wahai yang memberikan rezeki, rezeki berikan saya rezeki. Ya wasi al-ata, wahai yang maha luas pemberian, pemberiannya. Ya, tutupi hutang saya. Yang kedua, kita juga berusaha untuk berdoa dengan doa-doa Nabi. Adalah Nabi SAW setiap kali ya di akhir sholat sebelum salam ya berdoa Allahumma inni bika minal ma'fam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa supaya terlepas dari hutang, <clears throat> yaitu doa uh, Subhanallah. Ingat tidak? saya kok lupa sekali ya Allahumma Allah maghfini bihalalika an haramik ya ya Allah cukupkan aku dengan yang halalmu dari sesuatu yang harammu ya wa aghnini bifadlika an man amman siwak dan cukupkan aku dengan karuniamu dari selain engkau ini juga adalah merupakan doa supaya ditutupkan hutang ya Kemudian yang ketiga kita berusaha semaksimal mungkin dan kita ada niat yang kuat untuk bayar utang. Kalau memang qadar Allah kita meninggal dalam keadaan kita belum terbayar, tapi hati kita sudah berniat kiat kuat untuk membayar hutang dan kita sudah berusaha dan ternyata qadar Allah kita keburu meninggal dunia, maka insya Allah pada hari kiamat Allah yang akan bayarkan hutang kita. Allahu a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan untuk jawabannya Ustaz Dan untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon Ya silakan. Halo Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Jamzuri di Bekasi Ustaz Pak Zanzuri di Bekasi, silakan Pak Zanzuri Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini saya kadang melihat orang menafsirkan Allah berada di mana-mana Ustaz. Iya. Dengan dalil Inna Allah ma'akum aina ma'kuntum kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa ma'akum, na'am. Terus ada lagi Inna Allah ma'ana. Dan mhm. sebagainya dan sebagainya, nah, Ini menurut pandangan Ustadz gimana kadang-kadang melihat seorang ustadz menafsirkan ayat ini kok Allah berada di mana-mana. Jadi seolah-olah Allah itu banyak. Baik, ya, Pak. Cukup Pak Jazari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uh, di dalam bahasa Arab kata ma'a ya bersama itu tidak mengharuskan dengan zat Bapak. Saya contohkan misalnya sirtu wal qamar. Artinya sirtu ma'al qamar. Aku berjalan bersama rembulan apakah bulan itu kita tuntun di samping kita atau bulan ada di atas ya tapi orang Arab mengatakan sirtu wal qamar aku bersa berjalan bersama rembulan maka kalau dikatakan huwa ma'akum dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada telah ditafsirkan oleh para sahabat di antara Ibnu Abbas ay huwa ma'akum bi ilmihi ya artinya Allah bersama kamu dengan pengawasannya dengan ilmunya maka Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia di mana saja dia berada. Maka Allah bersama kamu, bersama kita. Ya. Maka dari itu kata-kata Allah bersama kamu tidak menunjukkan kepada bahwa Allah berada di mana-mana, sama sekali tidak. Oleh karena itulah ya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Gunyah dan Syekh Abdul Qadir Jilani ini seorang yang ulama terkemuka yang sangat dihormati oleh kaum muslimin di Indonesia dalam kitab Al-Ghunyah ya, beliau membantah kaum Asy'ariyah. Beliau mengatakan wa kana Allahu ala arsy istawa adalah Allah bersemayam di atas arasnya. La kama taqulul asy'ariyah. Tidak seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah Allah fi kulli makan, bahwasanya Allah ya berada di segala tempat. Ya, beliau mengatakan bahwa keyakinan ini tidak pernah diucapkan oleh salafus saleh, tidak pula Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in ternyata Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau ya keyakinannya Allah bersemayam di atas arasnya Allah tidak dikatakan tidak boleh dikatakan Allah berada di mana-mana naam di mana-mana dengan ilmunya sedangkan zatnya dia tinggi sana di atas arash bersemayam namun Allah tidak butuh kepada arash dan tidak boleh Allah diserupakan dengan manusia tentang tata cara bersemayamnya di atas arash ya bagaimana caranya hanya Allah yang tahu dan Allah ya eh, ghaniyun anil alamin tidak butuh kepada semesta alam ini nah nah jazakallah khairan atas jawaban Ustaz demikian jawaban tepat Zanzuri di Bekasi mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Pak Rasid, Pak. Oh, Pak Rasid. Jakarta Ya, silakan Pak Rasid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terkait yang yang lalai dalam sholat Pak Ustaz kan antara lain tadi Pak Ustaz katakan tidak tidak cuma nina. Saya <clears throat> ada imam masjid dekat rumah itu dalam hal ruku dia terlalu menungging Pak Ustaz menungging bukan menenggak tapi menungging dan ketika ruku, Pak. Iya. Menunggu ini gimana sih? Kan pun ya Pak ustad ya. Hmm. Jadi kepalanya terlalu ke bawah ya Pak ya? Iya. Sampai dia seolah-olah mendekatkan ke tempat sujud. Hmm. Dan ini aneh saya melihatnya Pak ustad Iya, hmm. memang aneh saya, eh, betul. <laughs> Saya ingin menegur, tetapi ini imam ini eh, sudah ada yang menunggu dalam hal yang lain, malah dia marah. Nah dia hmm. ini anak pengurus yang lama Pak ustadz, Ya, mungkin pertanyaan Pak? Iya, itu kita-kita yang sholat di belakangnya, hmm. ada yang mengatakan tetap sah Pak ustadz, Nah ya. pertanyaan saya, ketika kita tidak memberitahu itu berdosakah kita Pak ustadz, Ya. Itu aja Pak ustadz, Saja Pak Rasid. Terima kasih Pak Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang, iya terkadang karena merasa dirinya sudah jadi imam seringkali rasa ujub itu ada di hati lalu kemudian ada orang yang menasihati dia marah kemarahan itu karena kesombongan biasanya tentu kita juga berusaha Bapak untuk menasihati dia dengan cara yang terbaik ya mungkin kita tidak perlu langsung face to face yang khawatirnya dia malah menolak Bapak coba Bapak ya simpan saja ya di tempat imam tentang tata cara sholat yang benar khususkan tentang tata cara ruku yang benar berikan ke dia tanpa pengetahuan dia ya atau bagaimana caranya bagaimana dia supaya bisa membaca keterangan-keterangan yang dari Al-Quran dan ada dari hadis-hadis Nabi tentang bagaimana Nabi SAW ya ruku ya mudah-mudahan dengan cara itu dia tahu oh ternyata cara dia selama ini dia tidak benar. Yang jelas kita hanya berusaha untuk menasihati Pak. Adapun kalau sudah kita nasihati tapi ternyata dia tetap menolak dan tetap angkuh, maka itu dosa buat dia. Kita sholat tetap sholat di belakang dia. Ya, Allah a'lam. Nah, nah Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Begini untuk jawaban untuk para Sid di Jakarta. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui SMS. Ustaz pohon dijelaskan ada pendengar kita di Sandi di Kepulauan ke, dari Kepri. Beliau bertanya Ustaz ke Imam Malik dan empat imam salaf tidak pakai hadis Bukhari sementara kita pakai hadis tersebut Ustaz. Mohon untuk memberikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Akhi, <clears throat> Bukhari itu adalah perawi hadis. Di mana? Iya. Bukhari itu hidup setelah imam yang empat. Imam Bukhari lahir pada tahun 198 Hijriah. Sementara Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Waktu itu Imam Bukhari umurnya sekitar umur Eh, berapa tahun ya? 5 tahun. Imam Ahmad wafat pada tahun 246 Hijriah. Ya. Nah, Imam Malik, Imam Bukhari rahimahullah hidup setelah mereka. Di mana Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah. Maka dari itu, ya, karena Imam Ahmad atau imam yang patuh hidup sebelum Bukhari ya tidak bisa kita katakan bahwa imam yang empat ya menggunakan hadis-hadis Bukhari karena bagaimana dikatakan begitu bukankah Imam Bukhari hidupnya setelah mereka iya yang kedua bahwa Imam Bukhari membawakan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari melalui jalan mereka karena gurunya Imam Bukhari itu seribu lebih ya kalau antum baca kitab Imam Bukhari Sahih Bukhari sanadnya seringkali melewati sanad Imam Malik Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hambal atau imam yang lainnya. Yang jelas ya, kalau ada orang berkata imamnya empat saja tidak menggunakan Sahih Bukhari kok, ini orang aneh. Ya, yang saya katakan perlu dikoreksi akalnya. Kenapa demikian? Ya jelaslah. Bagaimana akan dikatakan imam yang empat menggunakan Sahih Bukhari, sementara Sahih Bukhari itu adanya setelah mereka meninggal semuanya dan Sahih Bukhari itu sanadnya melalui imam-imam tersebut juga. Maka dari itu, subhanallah, yang jelas para ulama hadis telah bersepakat ya akan keaguan Sahih Bukhari. Dan bahwasanya Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ya, dahulu sebelum ada Sahih Bukhari, Imam Syafi'i mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Al-Muwatta. Kitab Imam, kitab Muwatta Imam Malik Kata kata Ibnu Hajar, iya, karena pada waktu itu belum ada Sahih Bukhari. Tapi ketika setelah ada Sahih Bukhari, ya para ulama semua sepakat bahwa yang paling sahih adalah kitab Sahih Bukhari. Allah Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Demikian aja untuk Pak Sandi di Kepulauan Riau. Mudah-mudahan dapat baik dipahami dengan baik dan benar. Dan untuk berikutnya masih kami angkat melalui SMS dari pendengar kita di Banjarnegara dengan Abu Fairus. Beliau bertanya Ustaz, di mana beliau sering mendengar berita tentang orang yang mati suri dan kemudian hidup kembali dengan membawa berita perihal alam kubur, peringatan siksaan dan lain sebagai dan lain-lainnya. Bagaimana kan tinjauan syariat dalam masalah ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya. <clears throat> Itu bisa terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Maka kalau misalnya ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala untuk sementara waktu ambil nyawanya dulu tapi Allah belum tuliskan dia untuk mati selamanya. Dan Allah ya perintahkan malaikatnya untuk mengembalikannya kembali dan Allah perlihatkan berbagai macam sesuatu yang ia melihat di alam di alam gaib sana. Itu sangat mungkin terjadi. Betapa tidak, bukankah ketika kita tidur kita seringkali bermimpi? Di dalam mimpi kita kita bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia? Iya. Kalau itu mungkin terjadi itu pun bisa mungkin terjadi itu semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah ya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu nah Nah Ustaz, khairan atas jawabannya Ustaz dan untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari hamba Allah di Sumatera Barat, Ustaz. Di Sumatera Barat. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini saya mau menanyakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani Ustaz Iya Karena kalau di tempat saya ini Setiap ada kajian-kajian yang memang tidak ada sinahnya Itu selalu menyebut Abdul Qadir, Qadir Jailani dengan tambahan radhiyallahu apakah hmm. beliau ini termasuk sangat Rasulullah atau beliau ini masih di bawah daripada madhab yang empat itu Ustaz. Iya. Nah, itu saya mau penjelasan Ustaz. Terima kasih atas kasihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan. Ketahuilah Bapak, Syekh Abdul Qadir Jilani, Jilani ini hidup sekitar 200 100 atau 200 tahun setelah imam yang empat dan beliau mengakui bahwa beliau di atas madhab Imam Ahmad bin Hambal madhab Hambali Makanya beliau hambaliul madhab dalam masalah madhab, beliau memegang madhab hambali. Dalam masalah akidah, beliau sendiri mengakui bahwa beliau di atas akidah sahabat. Ya, Al-Imam ad dalam kitab Syiar Alamin Nubala ketika menyebutkan tentang sejarah Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menyebutkan sebuah riwayat bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya, "Ma aqidatuka?" Apa akidahmu hai Syekh? dia beliau menjawab aqidatus sahabah akidah saya adalah mengikuti para sahabat dan beliau juga meninggalkan beberapa buku di antaranya kitab Al-Gunyah dan beberapa buku yang lain dan tampak sekali ya manhaj beliau memang Masya Allah akidah beliau sesuai dengan akidah imam yang empat ya beliau menetapkan seluruh sifat di antaranya yaitu bahwa Allah bersama yang di atas arash beliau pun membantah kaum Asyariyah membantah Jahmiyah, membantah Mu'tazilah dalam kitab Al-Gunya itu di awal-awal kitab tersebut beliau berbicara tentang firqah-firqah itu ya dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah namun beliau ini sangat diagungkan oleh dunia tasawuf dan dianggap bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebagai kutub ya walinya para wali katanya lalu mereka membuat kisah-kisah tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Adhabi berkata, ya, kebanyakan kisah tersebut dusta. Di antaranya seperti katanya Syekh Abdul Qadir Jilani bisa mengembalikan roh seorang anak yang dicabut oleh malaikat maut. Semua itu dusta. Makanya ya cerita-cerita tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jilani kebanyakan dusta kata Imam ad Memang beliau banyak sekali karomahnya tapi banyak yang dibuat-buat atas nama beliau wala syak tidak ragu lagi bahwa imam yang empat lebih agung daripada Syekh Abdul Qadir Jilani ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Imam ya, Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi lebih agung dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Akan tetapi tentunya, ya, beliau seorang ulama juga dan beliau pun juga masya Allah telah meninggalkan beberapa buku yang bermanfaat Iya. Mungkin Bapak bisa buka buka apa baca buku yang berjudul buku putih Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau nggak salah ditulis oleh Ustaz Zainal Abidin ya. Iya. Ini sekitar, ya, sekitar buku putih ya. Iya. Hmm. Demikian pula Ustaz rahimahullah siapa itu yang sudah meninggal hmm. menulis juga tentang khusus buku tentang Syekh Abdul Qadir Jilani dan di situ beliau membuahkan nukilan yang banyak dari buku-buku Syekh Abdul Qadir Jilani langsung yang menunjukkan akan lurus lurusnya akidah dan manhaj beliau. Ya, Allah a'lam. Nah. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan berikutnya masih kami angkat melalui telepon. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan hamba Allah Pak Ustaz di Dumai Riau. Ya, silakan. ini poster saya mau nanya tentang sholat. Hmm. Uh, saya pernah mendengar ayat Allah mengatakan apabila kita memakai sesuatu yang didapat secara haram, misalnya pakaian gitu Pak mm hmm. maka ibadah kita kan nggak diterima. Hmm. Uh, misalnya selama ini saya mendapatkan pakaian itu dengan cara yang haram misal pekerjaan saya pekerjaan yang haram gitu Pak Ustaz mm -hmm. uh, ah, sementara saya sekarang sudah bertobat ingin hijrah uh, apakah amalan saya itu tidak diterima Pak Ustaz sementara saya belum punya sesuatu yang didapatkan dengan yang halal Pak Ustaz bagaimana Baik. itu ya, Pak Ustaz ya, cukup terima kasih Bapak itu saja Iya Pak ya. Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kaidah usul fikih yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin yaitu apabila sesuatu yang haram itu berhubungan dengan zat ibadah atau syaratnya maka ibadahnya tertolak alias tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau yang haram itu tidak berhubungan dengan syarat sahnya ibadah, tidak pula zatnya, maka ibadah itu tetap diterima dan sah, tapi ia berdosa. Saya berikan contoh pakaian. Kalau pakaian yang kita pakai yang haram itu adalah untuk menutup aurat kita yang merupakan syarat sah sholat, lalu kita memakai pakaian yang haram tersebut untuk menutup aurat, sholat kita tidak sah dan tidak terima oleh Allah. Tapi kalau yang yang haram itu hanya sebatas pecinya aja misalnya. Adapun yang lainnya halal. Maka sah tapi berdosa. Ya. Makanya e, sesuatu yang sifatnya syarat yang berhubungan dengan syarat sah solat, berupa menutup aurat jangan sampai dengan sesuatu yang haram karena itu menyebabkan akhirnya salat kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam wa Nah, sekarang kita sudah bertaubat alhamdulillah bersihkan pakaian-pakaian yang haram itu bersihkan jangan sampai dipakai untuk sholat untuk ibadah karena khawatirnya tidak hal tersebut menyebabkan ya berhubungan dengan syarat-syarat syarat sahnya belilah yang betul-betul halal untuk sholat kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Allahu a'lam nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Demikian jawabannya untuk Bapak di sana Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui melalui SMS dari pendengar kita saat beliau bertanya bahwasanya beliau memiliki seorang suami yang pada usia tertentu 80 tahun yang uh, pada usia tertentu memiliki hutang, kemudian hutang sudah dibayarkan melalui adiknya tapi tidak dibayarkan oleh adiknya kepada yang memberikan hutang. Apakah dan suaminya tidak membayar hutang kembali? Apakah suami tetap menanggung dosa hutangnya atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Siapa yang punya hutang? suaminya. Terus? Kemudian dia bayarkan hutangnya melalui menitipkannya kepada adiknya, tapi hmm. adiknya tidak menyampaikan kepada yang memberikan hutang. Dan yang berdosa itu adiknya. Hmm. Jelas yang berdosa adiknya. Kenapa si, si, si suami sudah berniat dengannya membayar hutang dan dia titipkan ke orang? Tapi ternyata orangnya ini tidak amanah. Maka yang akan diadab di neraka ya adiknya bukan suaminya. Adapun suaminya dia sudah berlepas tanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kalau dia sudah meninggal dunia. Karena dia sudah titipkan ke, ke orang lain supaya bayarkan hutangnya. Tapi ternyata yang dititipi malah tidak amanah. Betapa besar kemurkaan Allah kepada orang tersebut, ya. Dan kelak si suami tersebut akan mengambil pahala daripada orang tersebut. Ya. Kenapa? Karena dia telah mendolimi dirinya. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Uh, ini Laege di Kabupaten Kolaka. Laege ya, dengan Pak Laege ya. Di mana yeah, Pak iya. Kolaka Pak? Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Di provinsi apa Pak? Ya. Yeah. Di provinsi mana? di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Utara. Masya Sulawesi Tenggara. Sulawesi ah, Tenggara. Hmm. Iya, hmm. silakan. Iya, iya. Nah, ini saya mau katakan sebenarnya dalam hal ini dan anak saya mm -hmm. itu dia pengantin baru. Uh, ah, terus dia, ah, ada satu aliran yang tutup matanya aliran ada barangkali ya. Nah itu yang bertentangan dengan nurani saya. Mm -hmm tentang masalah ah, adat istiadat. Hmm, kenapa karena Kan, kan dalam alirannya itu dikatakan itu tiada adalah hukum agama itu tentang adat istiadat. Hmm. Nah inilah yang bertentangan baru saya pelajari dia tidak bisa bedakan antara eh, eh apa najis dan bukan ngaji seperti pakaian mereka itu mm -hmm. tetap digunakan untuk sholat. Iya. Nah, terus yang keduanya lagi sebenarnya dalam hukum agama itu batas aurat perempuan itu sampai di mana sebenarnya apakah hanya biji mata saja atau sekedar semua mata ini dengan batas eh, tangan. Baik. Ya. Atau baik. Ya. baik. Terima kasih Pak Logi. Ya, ya, Pak. Ya. ya. Silakan, Baik. Terima kasih kepada Bapak yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya. Adat istiadat Bapak tidak mutlak ditolak dalam Islam tapi juga tidak mutlak mutlak diterima ada batasan-batasannya sebuah kaidah usul fikih berbunyi begini al adatu muhakkamah adat istiadat bisa menjadi hukum tapi kapan apakah secara mutlak tentu tidak para ulama telah berbicara dalam kitab-kitab mereka memberikan syarat-syaratnya apa kapan kita bisa menggunakan adat dalam syariat yang pertama ketika adat ketika tidak ada batasannya dalam syariat maka dikembalikan kepada adat sebuah contoh Syekh Uthaymin berkata untuk masalah pakaian maka dikembalikan kepada adat kaum muslimin masing-masing tempat kita tidak harus mengikuti gaya pakaian orang Saudi atau tidak harus mengikuti gaya pakaian orang Pakistan tidak maka kalau kaum muslimin di Indonesia misalnya dengan koko dan sarung maka kita gunakanlah pakaian kaum muslimin yang ada di, di tempat tika kita istiadat istiadat yang sesuai dengan syariat tapi kalau ternyata adat istiadat itu ya tidak sesuai syariat tidak boleh jadi adat itu bisa digunakan dalam yes, dalam dalil yang batasannya tidak ada dalam syariat maka dikembalikan kepada adat istiadat syarat yang kedua adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat kalau ada di sebuah tempat adatnya, wanitanya memperlihatkan auratnya, rambutnya, ya dan yang lainnya, maka ini jelas bertabrakan dengan syariat. Karena aurat wanita dalam solat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya semua wajah, semua tubuhnya harus ditutup kecuali wajah dan sampai pergelangan tangan ini. Maka hendaknya ditutup demikian. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau kadang kita lihat di masyarakat kita, ya dia menganggap bahwa adat harus jadikan syariat. Akhirnya apa? Walaupun adat itu berbau kesyirikan, walaupun adat itu tidak sesuai dengan syariat dan bertentangan syariat, seakan-akan itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dijadikan sebuah syariat. Ini tidak dibenarkan, Bapak. Iya. Maka setiap adat harus diukur dengan syariat dan setiap syariat harus menjadi patokan untuk adat. ya, tapi ketika dalam syariat tidak ada batasannya bisa diberikan kepada adat istiadat. Maka tetap adat itu bagaikan apa? helm. Sedangkan syariat bagaikan kepala kita. Maka kalau kita cari helm, jangan sampai kita ya menyesuaikan kepala kita dengan helm. Tapi sesuaikanlah helm itu dengan kepala kita, Pak. Ya, wallahu alam. Saya kira cukup pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga di hari-hari ini kita diberikan oleh Allah keberkahan, rahmat dan kasih sayangnya dan Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu Sallallahu ala wasallam.